yang dimaksud ulama salaf oleh Imam Ghazali? Mohon dijelaskan. Ulama salaf itu adalah yang dimaksud adalah ulama yang pekerjaannya semuanya itu ada dalilnya dan bertemakan Quran dan Sunnah. Yang tidak gampang-gampang mereka menerjang itu dan ini. Jadi tidak seperti ulama-ulama yang e, membebaskan Fikirannya luar daripada ikatan-ikatan resmi dari hadis dan sampai ada ulama yang mudah mentakwilkan itu dan ini. Kalau salaf tidak. Salaf itu meninggalkan sesuatu seperti aslinya. Ini katanya ulama yang lebih warah lebih lebih hati-hati silakan. Tapi bukan berarti ulama salaf tidak mau ikhtiar Ulama salaf mau ijtihad. Cuma ijtihad dalam batas-batas yang dalilnya itu jelas dan terang. Silakan. Mungkinkah kita dapat